Belum punya? Tapi sudah habis itu gimana? Insyaallah uh, nanti ana ana kopiin lagi insyaallah. Ada lagi yang belum? Antum udah? Belum? Antum udah? Udah, udah punya Febri. Dia, dia dulu berdua aja, uh, Febri. Ada ada makhluk di sana, insya Allah. Hah? Dia punya belum? Hah? Bukan. Bukan, bukan mustalah, bukan mustalah. Fikih, fikih syar'i. ah Ini dia belum baru, ini baru. Ahmiduan udah punya? Itu punya ya. Ah, oke. Okay siapa yang datang. Oke. Okay. Allah kita uh, bahas sedikit kemarin sebenarnya sudah mencapai Jibu ada murtadin wa mu'tadin bisakar. Dan atau sebelumnya bahwasanya orang-orang yang pingsan kemudian mabuk bukan karena sebab main-main itu ketika sudah siuman mereka tidak dikenakan kewajiban untuk mengkodok sholatnya dalam alat Imam Syafi'i dan begitu juga itu adalah perkataan juga dalam perkataan Imam Syafi'i <clears throat> dan madhab beliau juga jadi bukan hanya sekadar perkataan Imam Nawawi bagaimana yang sebelumnya pernah kita katakan kita nukil dari kitab Al-Majmu' batajibu ala murtaddin wa mu'taddin disangkal halaman 10 paragraf kedua. batajibu ala murtaddin wa mu'taddin disangkal. Tetapi salat tetap diwajibkan atas orang murtad dan orang yang mabuk akibat main-main. Jadi di sini ada perbedaan antara orang yang mabuk atau bukan. Perbedaan antara orang yang murtad yaitu orang yang keluar dari Islam setelah keislamannya sebelumnya dan juga dibedakan antara murtad dengan kafir yang asli ya beda orang murtad hukumannya nanti berbeda dengan orang yang kafir asli kalau orang kafir asli jika dia tidak harbi ha, tidak mau menyerang maka tidak boleh dibunuh ya kan tapi kalau orang murtad itu wajib untuk diminta pertaubatannya dan jika tidak maka dibunuh. Nah itu bedanya hukumnya dalam Islam. Dan itu juga berimbas kepada hukum kewajiban atas orang kafir dan orang murtad. Kalau misalnya orang murtad masuk Islam kemudian masuk Islam lagi, maka wajib baginya untuk mengkodok sholat ataupun puasa ataupun zakat yang telah diwajibkan atasnya ketika di masa dia murtad. Harus mengkodok. Adapun orang kafir tidak. Orang kafir tidak. Tidak diwajibkan atasnya untuk mengkodok puasa ataupun sholat ataupun zakat sepanjang umurnya sebelumnya. Makanya dibedakan antara murtad dan juga yang kafir asli. Kemudian juga dibedakan antara orang yang mabuk murtad orang yang mabuk karena main-main dengan orang yang mabuk karena ada alasan yang tidak bisa dianggap sebagai main-main. Itu dibedakan. Dibedakan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Oke, kita membaca sedikit dari kitab al umm tentang salatnya orang yang mabuk dan orang yang al-maghlub ala aqlihi, yaitu orang yang akalnya itu terkuasai oleh ketidakakalan. Orang yang tidur makhluk anak aklihi enggak? Orang yang tidur yang nggak sadar ya. Kan? Di sini makhluk anak aklihi seperti orang yang tidur misalnya akalnya kan nggak nggak ini. Maksudnya akalnya tidak apa tidak berjalan pada saat itu. Ya kan? Nah Imam Syafi'i berkata setelah firman Allah Subhanahu Wa Taala wa la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati salat ketika kalian dalam kondisi sukara, mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Coba dalam ayat ini kita harus mengetahui kapan turunnya ayat ini. Ah, Kemudian kita juga layak mengetahui bahwasanya dalam ayat ini ada maksud pembatasan seberapa sih seseorang bisa disebut sebagai mabuk. Hmm, ya. Imam Syafi'i berkata, dikatakan bahwasanya nuzilat hadhil ayah qabla tahrim al-khamr. Tahrim al-khamr eh, kita artikan dulu bahwasanya ayat tadi yaitu di surat An-Nisa ayat 43 tadi la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun itu ayat tersebut turun dalam atau sebelum diharamkannya khamar kita harus tahu bahwa saya pengharaman khamar itu ada tiga maratib ada tiga tingkatan pada zaman sahabat Nabi berarti tidak langsung khamar haram gitu saya enggak tetapi ada tiga tingkat Nah, tingkatan yang terakhir adalah tingkatan pengharaman. Berarti sebelumnya hukum sebelumnya dimansuh, di dihapus. Yang finalnya adalah haramnya khamar sampai hari kiamat. Nah, ayat ini janganlah kalian mendekati salat ah, janganlah kalian mendekati salat hingga kalian ah, dalam keadaan apa? Dalam keadaan mabuk enggak boleh dekati salat. Ini adalah salah satu ayat di salah satu tingkatan pengharaman uh, khomer sebelum diharamkannya khomer. Wa ayyu makan nuzuluha qabla tahrimil khomer aw ba'dahu faman shalla sakran lam tajuz alahu lam tujzi atau lam tajuz salatuhu boleh lam tujzi salatuhu. Ini ayat ini mau kapanpun diturunkan setelah pengharaman atau sebelum pengharaman penting ayat ini mengisyaratkan atau mewajibkan mewajibkan bagi orang yang dalam kondisi mabuk itu tidak sholat dan jika orang yang dalam kondisi mabuk itu sholat maka sholat tersebut tidak sah ya karena gimana orang mendekati sholat aja dilarang apalagi melakukannya Ya. Oke. Linahillahi azza wa jalla iyyahu anis salati hatta ya'lama ma yaqul. Disebabkan pelarangan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tersebut yang sakron, yang mabuk. Pelarangan agar tidak sholat. Sampai kapan dia diperbolehkan sholat? Hatta ta'lamu ma taqulun sampai kalian tuh ngerti apa yang kalian omongin. Nah, di sini ada apa? Pembatasan Seberapa batas apa sih batasnya orang disebut sakron atau mabuk? Ya batasannya adalah ketika dia mengerti apa yang dia ucapkan, nah itu berarti bukan mabuk. Kalau misalnya dia kurang mengerti, ah, dia ngomong asal-asalan, gak ngerti ngomong apaan gitu. Dan juga asal-asalan ngomongnya sembarangan, maka disebut sebagai mabuk. Karena tidak dia tidak begitu menyadari maksud dari omongannya. Dan ketika dalam kondisi seperti itu diharapkan baginya untuk sholat. Ya. Jika dia sholat sengaja tidak sah. Tetapi di sini ada dua perbedaan, ada satu perbedaan dalam kondisi mabuk ini. Jika dia mabuk karena main-main seperti minum khamr disengaja, maka tidak, maka diwajibkan atasnya apa? Kodok ketika dia sudah sadar dari mabuknya. Kapan sudah sadarnya? Ketika dia sudah tahu apa yang dia omongi. Tapi kalau misalnya dia mabuk bukan karena main-main seperti dipaksa meminum atau mabuk laut sehingga nggak sadar atau memang penyakit atau rasa sakit pusing dan sebagainya maka dia ketika sudah lewat waktunya dan dia belum menunaikan sholat tersebut tidak diwajibkan atasnya apa kodok sholat. Itu madhab Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana di kitab Um. Tadi saya ringkas kalimat tadi aduh saya ambil dari kitab Al-Um. Nah, kemudian walau shalla syaribu muharramin ghairu sakran kana 'asiyan fi syurbihi al-muharram. Jika seseorang meminum suatu minuman yang haram, tapi dia tidak tidak mabuk. Apakah sholatnya sah? sah? Jika kemudian dia sholat, dia minum minuman haram misalnya, apapun itu, tapi nggak mau. Kemudian dia melakukan sholat, wudhu terus sholat. Nah sekarang sholatnya sah atau enggak? Ayo, sah, alhamdulillah sah, sah sholatnya, sah sholatnya dan dia tidak wajib untuk tidak harus mengulangi sholat karena apa? Ketika dia sholat dia tidak mabuk, jadi yang seperti orang biasa ya. Tapi dia dikenakan dosa apa? Dosa meminum minuman yang dia diharamkan. Itu aja. Ya itu dari kitab Al Um kemarin tentang uh, murtad ya. Kalau misalnya sholatnya murtad gimana? Kalau Imam Syafi'i mengatakan idza tabda ar 'anil Islam jika seseorang itu murtad murtad dari Islam thumma aslama kemudian masuk Islam kana 'alaihi qada'u kulli salatin tarakaha fi riddatihi maka wajib atasnya untuk mengkodok solat yang telah ditinggalkannya di masa murtadnya. Wa kulli zakatin wajibat alaihi fiha dan juga wajib atasnya untuk mengkodok setiap zakat yang telah diwajibkan atasnya. Jadi sebenarnya orang murtad itu tetap diwajibkan atasnya ketentuan-ketentuan syariat. tetapi jika dia melakukannya tetap tidak sah. Kenapa? Dia harus memeluk agama Islam. Oleh karena itu orang murtad diharuskan baginya untuk diminta pertaubatan agar segera masuk Islam. Jika tidak ya dibunuh udah. Gitu kalau di sekarang kan orang murtad dibiarin aja. Tapi asalnya dibunuh jika dia tidak kembali kepada agama Islam setelah diminta pertaubatan. Fa'in ghalaba ala aqlihi fi riddatihi limaradin aw ghairihi. Jika dia pingsan misalnya atau akalnya hilang dalam kondisi murtadnya itu disebabkan penyakit atau selainnya, maka apakah dimaafkan atau enggak? Hmm. Dikatakan qadha salata fi ayami ghalabatihi ala aqlihi. Maka dia wajib untuk mengkodok salat di hari-hari yang dia tidak sadar tersebut. Kama yaqdiha fi ayami aqlihi, sebagaimana dia wajib untuk mengkodok salat di hari-hari biasa. Ini berarti orang yang murtad Misalnya orang murtad tersebut dia kena penyakit, Hah? kemudian dia tidak sadarkan diri, pingsan selama sehari full misalnya. Nah, kalau orang Muslim itu dimaafkan, tidak diwajibkan kodo atasnya ketika dia sudah siuman, ya. Tetapi orang murtad tidak dimaafkan, tetapi dia wajib atasnya kodo tetap, walaupun dia kehilangan akal pada saat itu, walaupun dia mabuk karena terkena apa fogging misalnya. Terus mabuk, nggak sadarkan diri selama sehari. Tapi dia dalam kondisi murtad, tetap atasnya wajib apa? Untuk sholat. Kemudian Imam Syafi'i sebelum beliau dikritik, beliau menulis kritikan. Kenapa? Wahai Imam Syafi'i menulis kritikan pada dirinya sendiri. Kenapa Kok enggak mengkiaskan kepada orang yang musyrik atau kafir saja? Kalau orang kafir atau musyrik ketika masuk Islam tidak wajib atasnya kodok kan? Ya, nggak wajib. Tapi kok orang murtad kenapa nggak dikiaskan aja kan sama-sama kafir sebelumnya? Nah, kemudian Imam Syafi'i menjawab, Farraqallahu azza wa jalla bainahuma. Enggak, enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara mereka berdua, yaitu orang kafir asli kemudian masuk Islam dengan orang yang tadi Islam kemudian kafir kemudian masuk Islam. Beda. Orang kafir yang baru masuk Islam itu di, diberi khitab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang yang kafir. Di sini khitab orang kafir di sini adalah orang-orang kafir asli. Katakanlah kepada orang-orang kafir jika mereka berhenti dari kekufuran mereka yufar lahum ma qad maka akan diampuni bagi mereka apa yang telah berlalu dari kekufuran mereka habis nah lihat di sini qul lil ladzina kafaru kata Allah katakanlah bagi orang-orang yang kafir di sini tidak disebut qul lil ladzina irtaddu tidak oh, katakanlah bagi orang-orang yang murtad enggak tapi katakanlah bagi orang-orang yang kafir di sini orang-orang yang asli kafir dan juga kata Imam Syafi'i, wa aslama rijal dan banyak sekali orang-orang atau laki-laki masuk Islam pada saat zaman Nabi. Falam ya'muruhum Rasulullah Rasulullah SAW alaihi wasallam, nah, Rasulullah tahu banyak orang masuk Islam Tapi nggak pernah tuh ada Rasulullah menyuruh mengkodok sholat mereka nggak ada Itu orang kafir yang asli kan Kafir yang asli Dan juga Wa dima ahli kitab kata Imam Syafi'i. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah ahli kitab, orang kafir. Ya kan? Orang kafir yang tidak harbi ya. Atau zimmi atau musta'min itu mereka tidak diperbolehkan bagi kita untuk apa? Bahkan zalim mereka kita nggak boleh. Apalagi menumpahkan darah mereka. Itu orang kafir, asli yang non harbi. Nah sekarang apa hukum bagi orang murtad? Justru orang murtad itu apa? Wajib untuk dibunuh jika tidak mau apa? Tidak mau kembali kepada Islam. Beda kan? Orang kafir asli dengan orang murtad. Dua-duanya sama-sama kafir. Tetapi penghukuman ini beda. Penghukumannya beda. Nah, jadi kemaksiatan, kemurtadan itu tidak memberikan rukhsah atau keringanan bagi orang tersebut atas kewajiban-kewajiban syariat. Nah, kalau misalnya ditanya, gimana dia bisa kodok? Kalau misalnya dia sholat pada saat itu juga, itu nggak di terima amalannya, ya kan? Orang yang murtad misalnya, kemudian sholat karena kebiasaan misalnya, eh nggak diterima amalannya karena kafir, ya kan? Misalnya orang murtad nih, orang murtad dia merasa oh saya udah murtad keluar dari Islam, tapi saya tahu Islam tetap mewajibkan ke saya, gitu. sambil ngejek kan, sholat. Sholat pada waktunya, lima waktu. Tapi dia murtad, keluar dari Islam. Nah, apakah nanti ketika dia masuk Islam lagi misalnya, dia wajib mengkodok sholat tersebut? Ah, gimana? <laughs> Permasalahan fikih ya, rumit kan? Tapi bisa terjadi. Bisa terjadi. Orang baru keluar dari Islam, tapi karena dia dalam keislaman itu sholat mau waktu terus, tapi dia murtad kemudian. Ah, nah, di dalam kondisi murtad tersebut, dia sholat lima waktu pada waktunya berjamaah malah kan ada istilah murtad tanpa sadar kan ada istilah seperti itu nah, nah. kemudian ternyata dia tahu murtad dia resmi keluar dari Islam tapi dia mengikuti kebiasaan sholat nah apakah misalnya kemudian ketika dia diminta pertaubatan dia masuk Islam lagi apakah dia wajib untuk mengkodok sholat yang sebenarnya telah dilakukannya di masa murtad tersebut atau sudah selesai kewajibannya tertunaikan di masa murtad. Imam Syafi'i berkata bahwasanya lau shalla fi tilkal hal shalla ala ghairi ma amar amar umira bihi. Bahwasanya jika dia sholat dalam kondisi murtad seperti itu, dia telah sholat berdasarkan bentuk yang tidak diperintahkan. Iya enggak? Sekarang sholat niatnya apa? Lillahi ta'ala. Kemudian niatnya ibadah. Apakah orang kafir itu sah ibadahnya? Tidak. Tidak sah ibadahnya. Fakanat alaihi al-i'adah idha aslama. Maka wajib baginya mengulang ketika dia masuk Islam. Misalnya dia murtad 40 hari. Kemudian masuk Islam, tafadhol. Tafadhol. Dia murtad 40 hari. Ah, dalam 40 hari tersebut dia rutin sholat. Kemudian dia masuk Islam. Apakah dia wajib untuk mengkodok sholat-sholat 40 hari itu padahal dia telah melakukannya? Tetap wajib diataskan padanya. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Makanya kalau ada yang murtad jangan lama-lama. Karena nanti kodok sholatnya banyak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena orang murtad itu kata Imam Syafi'i, orang murtad itu ibarat orang yang sholat sebelum waktunya. Iya, <laughs> antum misalnya sholat asar, Ana sholat asar sebelum jam 3 sore. Apakah sah sholatnya? Tidak sah, tidak sah. Orang murtad sholat lima waktu, diwajibkan atasnya tapi dia belum waktunya untuk sholat yang sah karena apa belum syahadat lagi apa begitulah atau mau begini silahkan ya begitulah perkara fikhiyah dan ini baru perkara yang satu perkara saja yang dibahas sebenarnya banyak hal yang merumitkan ini baru satu mazhab dan kita hanya membicarakan mazhab syafi'i saja di sini kemudian wa yuqtalu ay al muslimul mukallafu tahiru haddan bi darbi unuq orang muslim mukallaf yang suci apabila dengan sengaja menunda salat fardu hingga melewati waktu penjamaannya ia malas melakukannya sedang berkeyakinan bahwa salat itu wajib dikerjakan kemudian disuruh bertaubat dan ia tidak mau bertaubat maka dikenakan had pidana yaitu pancung leher. Ini antum harus paham ini satu satu kalimat doang ini banyak sekali. Tapi di dalamnya banyak syarat-syarat yang ditetapkan oleh madhab. Syarat-syarat. Perhatikan terjemahannya. Sekarang orang muslim mukallaf ya. Orang muslim mukallaf yang suci, ingat. Yang suci berarti keluar darinya apa? Kalau mukalaf keluar darinya apa? Yang nggak masuk nggak termasuk anak kecil, ya kan? Karena belum mukalaf. Jadi anak kecil nggak termasuk sini. Kita keluarkan anak kecil. Yang suci, oke okay, dia mukalaf tapi tidak suci. Contohnya apa? Haid, nifas. Nah, adapun jika seseorang belepotan dengan kotoran tinja misalnya, nah itu nggak termasuk. Karena bisa dibersihkan seketika itu juga ya. Orang muslim mukallaf yang suci keluar darinya anak kecil, perempuan haid, perempuan nifas. Apabila dengan sengaja menunda sholat fardu hingga melewati waktu penjamaannya. Ah ini ingat. Misal nih, dalam di sini kita misalkan jika seseorang meninggalkan sholat zuhur, hmm, kan asar kan? Sholat zuhur lewat waktunya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahdikum. Semoga Allah meridai kepada kalian berdua. Nah, misalnya seseorang dalam waktu zuhur, kemudian datang waktu asar dia belum sholat karena malas, karena malas. Tetapi dalam hatinya dia meyakini kewajibannya masih. Seperti di syarat ini, yakin masih yakin dengan kewajibannya ya bukan orang yang membangkang dengan kewajibannya. Tapi dia tahu sholat itu wajib ya, tapi saya malas. Jam 3 <clears throat> azan asar. Nah, azan asar. Nah, kemudian apakah sudah diwajibkan untuk bertaubat baginya? Belum sampai dia melewati apa? Di sini melewati waktu penjamaannya. Kita lihat jamak itu terbagi menjadi dua kan? Maksudnya ada yang jamak zuhur dan asar dan ada yang jamak maghrib dan isya. Kalau sholat zuhur tertinggalkan olehnya, masih ada kesempatan sampai wurub asyams, sampai terbenamnya matahari. Itu akhir waktu penjamaan zuhur dan asar. Ya enggak? Kalau misalnya dia masih belum sholat di situ, nah ini baru nanti kita hukumi. Sebagaimana misalnya dia belum sholat maghrib, datang waktu isya. Ya. Kemudian datang waktu isya terus. Nah, di sini waktu isya sampai kapan ya akhirnya? Yang yang so, lebih sahih tengah malam. Tapi kalau dalam fikih Syafi'i atau dalam artian Syafi'iyah sampai tulu al-fajar. Sampai datang waktu subuh. Nah, itu terlalu panjang. Karena dalam Ya dalam dalam fikih Syafi'i memang terdapat, terdapat perbedaan pendapat sebagaimana di di Al-Majmu' tentang mawaqit as terdapat perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat di situ didasarkan klasifikasi atau pembagian antara waktu wajib atau apa? waktu ikhtiar dan waktu jawaz dan waktu darurat. Ada waktu ikhtiar yaitu waktu diperbolehkan yaitu apa? waktu pilihan. Ente boleh di jam segini, bagus itu semua. Ada juga waktu jawaz Nah waktu ikhtiar tersebut dalam madhab syafi'i Ada yang mengatakan sampai sepertiga malam saja Berarti sepertiga dari seluruh malam itu Sepertiga pertama itu adalah waktu ikhtiar Dalam satu pendapat madhab Nah kemudian dalam pendapat lain dalam madhab ya, Saya bukan mengatakan syafi'inya bahwasanya pendapat ikhtiar itu sampai setengahnya malam Nisful lain Kemudian dalam mazhab Syafi'i ditetapkan juga ada waktu jawaz, yaitu waktu boleh dilakukan sholat isya. Nah setelah sepertiga malam itu terus atau setengah malam terus itu waktu jawaz boleh melakukan sholat isya dalam mazhab Syafi'iyah. Nah waktu dororoh itu beberapa masa sedikit sebelum tulu al-fajar. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Sedangkan dalam Kitab Al-Um sendiri Imam Syafi'i mengatakan. Kita langsung ke kitab Al-Um. Biar enggak ada yang niko-niko. <laughs> Waktu Isya di kitab Al-Um jilid 2 halaman 164 kok ada yang bawa ya. Jangan bawa, nyentuh aja belum pernah ya kan. <laughs> Ini tentang waktu Isya. Wa akhir waktiha ila an yamdiya sulusul laili. Waktu akhir waktu sul isya kata Imam Syafi'i dalam halaman 164 jilid kedua adalah ketika telah lewat sepertiga malam. Hmm. Faiza madha sulusul lailil awal jika telah lewat sepertiga malam pertama fala aroha illa faitah maka aku tidak memandangnya kecuali telah lewat telah kehilangan nah, ketat kan tapi beda sama yang ada di sini beda sama yang di di i'anatul talibin coba di itu talibin uh, eh, misalnya di i'anatul talibin bahwasanya <clears throat> kalau orang lewat wala bil maghribi hatta yatlu al fajr. Kalau misalnya ada seorang belum sholat maghrib datang isyaan, kemudian terus waktunya panjang di belum di, belum dihukum sampai yatlu al fajr sampai fajar. Beda kan? Nah, di sini perbedaan antara Syafi'iyah dengan syafi'inya dan wallahu alam uh, mungkin ada takwilan dari sebagian kiai syafi'ah terserah yang terpenting ini udah ada nasnya bahwasanya Aisyah bagi Imam Syafi'i sulusul lail al awal sepertiga malam pertama jadi antum hitung misalnya dari syafak ya, syafak misalnya tujuh jam tujuh berakhir sampai jam empat bagi tiga nah sepertiga yang pertama itu adalah sepertiga malam yang pertama dan itu waktu sholat isya. Berarti kalau misalnya sholat jam 1 itu menurut Imam Syafi'i menurut teks di sini yang secara zohir saya pahami jam 1 itu sah sholat isya orang yang menunda-nunda kecuali bagi yang memang uzur. Nah, misalnya misalnya dalam safar dan tidak bisa, tapi juga itu bukan uzur sebenarnya. Yang lain misalnya tidur, nah, tidur atau mungkin kalau misalnya pingsan gimana? Ada dua keadaan kan? Misalnya seseorang pingsan sebelum isya. Ya. Pingsan sebelum isya. Pingsannya bukan karena main-main, tiba-tiba buat nyamuk pingsan. Nah, kemudian dia bangun jam 2 pagi. Dalam pendapat Syafi'i, bukan ya, itu sudah keluar waktu belum? Udah keluar waktu. Nah, sekarang diwajibkan nggak atasnya qadha? Ayo pikiran lagi. Diwajibkan nggak atasnya kodok? Dia dia pingsan bukan karena main-main, bukan. Tidak wajib. Tidak wajib karena dia kehilangan akalnya apa? Karena obat nyamuk dan dia nggak sengaja. Dia nggak sengaja atau karena nyamuknya mungkin masuk kemudian pingsan. Nggak sengaja dia. Dalam madhab syafi'i atau dalam madhab syafi'inya itu tidak diwajibkan atasnya kodok. Tetapi jika misalnya dia sebelum isya dia main-main terus minum misalnya rem misal uh, uh, bensin misalnya kemudian pingsan sampai jam 2 bangun dia mengikuti satu syafi'inya bukan iya bukan yang lain lain bukan pendapat bawa-bawa setelahnya berarti udah lewat waktunya wajib nggak atasnya mengkodok wajib atasnya mengkodok karena dia sengaja minum bensin untuk menikmati kalau misalnya memang nikmat <laughs> ya itu dari uh, ya sedikit tentang hal tadi. Uh, jadi dilihat ya. tadi waktu penjamaan. Kalau seseorang mukallaf suci dia malah sholat melewati batas sholat aslinya kemudian melewati batas waktu penjamaan sholat tersebut maka nanti lihat konsekuensi yang akan kita lihat Nah, begitu ya. Tapi kalau misalnya subuh, apakah subuh ada penjamahan? Tidak ada. Nah ya, bedanya begitu. Subuh tidak ada penjamahan kan? Yang ada zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Adapun subuh tidak. Subuh munfarid sendiri dia, munfarida. Nah, subuh di sini berarti kalau misalnya kita dengar nas ini berarti kalau orang lewat sholat subuh dia malas-malasan, nah itu langsung dihukumi nanti. Nah, dan lama maksudnya langsung di istitabah meminta pertaubatan. Nanti insya Allah akan ditafsir. Sedang uh, ia malas melakukannya, sedang ia masih berkeyakinan bahwa sholat itu wajib dikerjakan. Berarti masih ada keyakinan. Kemudian dia disuruh apa? Bertaubat, istitabah ya. Diminta pertaubatannya. Berarti nggak langsung antum pancung, nggak? Nggak langsung, nggak langsung antum tebas. Tapi di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Apakah istitabah permintaan taubat di sini hukumnya wajib atau mandub? Nah, itu juga. Kalau misalnya hukumnya mandub, berarti nggak wajib ya kan? Ah, mandub itu berarti mustahab, di, dianjurkan saja, nggak diwajibkan. Kalau misalnya diwajibkan berarti harus diperingatkan dulu. Itu dalam bahasa Syafi'iyah berbeda pendapat itu berbeda pendapat. Nah, di sini setelah istitabah, maka ia dikenakan had pidana pancung leher. Di sini ditulis pancung leher, padahal di dalam matan Fathul Muin tidak ada tulisan pancung leher. Maksudnya tidak ada yang mengisyarat pancung leher. Ya, nggak ada di sini pancung leher. Foto leher, nggak ada. Enggak maksudnya secara Arabiknya tidak ada di sini. Tetapi pancung leher di sini mengambil dari khasiatnya yaitu i'anatul talibin. Ah, ada nggak di sini pancung leher? Ada ya? Ada. Tapi di sebelah mana dia? Maaf, maaf. Yang di dia itu tolibin itu adalah hanya dengan pancung leher. Maksudnya gimana? Pancung leher di sini dengan semacam asaib pedang saja. Nah, ya juzu qatluhu bighairi dzalik dan tidak boleh membunuhnya dengan selain itu. Misal ditembak. Nah, atau disantet Ah, ini enggak ada. Malah ini sihir jadi. Dengan sesuai dengan hadis Nabi Iza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maksud ya namanya membunuh kan nggak baik sebenarnya. Tapi di sini maksudnya caranya, tata cara yang tidak membuatnya tersiksa. Ya, jadi ini dalam yang i'anatul bin maaf tadi maksud saya adalah tidak boleh dengan cara selain yang tadi. Dengan harus dengan saif, dengan pedang. Ya. Adapun mengenai nah ini wa ala nadmil istitabati la yadhmanu man qatalahu qabla taubah lakinnahu ya'tam. Nah, ini ya. Dalam mazhab syafi'i ada yang mengatakan meminta pertaubatan dari orang yang berdosa tersebut itu wajib, ada juga yang bilang enggak wajib. Nah, kalau misalnya menurut pendapat bahwa menyuruh bertaubat itu sunnah atau tidak wajib, maka Orang yang memancung leher orang yang menunda sholat seperti di atas sebelum orang itu bertaubat itu tidak dikenakan pidana. Ngerti? Misalnya ada satu orang preman, misalnya dia tidak sholat zuhur, kemudian sampai mau menjelang apa namanya? Waalaikumsalam. Menjelang apa? Ghurubisyams. Dia tetap tidak sholat. Selesai maghrib datang, dia tidak sholat. Datang satu orang langsung menebas lehernya. Nah, orang yang menebas lehernya, menurut ini teks ini, dia tidak dikenakan hukuman pidana. Enggak, enggak dikisos nggak apa? udah biarin. Karena emang haknya, hak orang tersebut untuk ditebas gitu. Tetapi dia berdosa orang yang melakukan seperti itu. Serem kan? Gimana? Kalau memang negara ini mau menerapkan mazhab Syafi'i, terapkan benar-benar. Terapkan. Hukumnya mandu. Ingat ya tadi sebagian ya. Uh, dan akan kita baca nanti dari kitab Al-Majmu karya Imam Baik, kita lanjutkan di sini insyaallah. Allahu akbar Allah.